Al-Bustami dan keluarga yang saya cintai konco-konco panitia konco-konco remaja yang saya banggakan para bapak, para ibu dulur-dulur kula hadirin, hadirat jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sedaya tansah pinaringan rahmat barokah sauridanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngawali ngaji pada malam hari ini Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Sama-sama mari kita berdoa Memohon kepada Allah mudah-mudahan acara hormat peringatan maulid Nabi yang diadakan begini meriah dengan semangat yang kuat, kompak, ikhlas. Ini mudah-mudahan menjadi tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah didasari dengan cinta, pasti akan ada upaya maksimal, ikhtiar untuk selalu berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian, kita semuanya akan tergolong dalam orang-orang yang disabdakan Nabi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku mengikuti perilakuku maka dia sudah mencintai aku dan barang siapa yang mencintai aku pasti dia akan bersama aku menuju ke surga Allah ayo dungo dungo itu yang dungo pokoknya kalau sampean karo gusi Allah dikongkon dungo ya sayuk podo dungo orang usah mikir apa dungane dituruti apa enggak yang penting mbuh dikabul, nombuh enggak pokoknya saya sampaikan di awal masalah doa agar jamaah sekalian nggak salah persepsi nun sewu umpama sampeyan donga nang Gusti Allah wis suwi oleh donga nang Allah lawas oleh donga nang Allah udah netepi syarat-syaratnya doa tapi gak keturutan dongane gak keturutan penjaluane ojo cilik ati ojo susah lebih-lebih putus asa jangan gak dituruti donga sampeyan karo Gusti Allah belum tentu itu karena Allah benci sama sampeyan durung karuan itu mergo Gusti Allah geding karo sampeyan justru kadang-kadang saking sayangnya Allah nang sampeyan saking cintanya Allah nang sampeyan mula donga sampeyan ora dituruti wong kali butuhnya diomongin ngene iki mesti batin masa masa lene cinta kok gak dituruti pasti timbul pertanyaan seperti itu jare cinta kok gak dituruti oke okay. cinta itu nggak selamanya harus selalu menuruti sayang justru kadang-kadang nggak dituruti itu bukti dari cinta dalam bahasanya kita hikam al manau ainul ato kacegah songko pemberian itu hakikat dari pemberian itu sendiri tidak dikasih itu justru tanda dari cinta Oke, kalau nggak percaya tak kasih contoh. Ibu bapak, cinta nggak selamanya harus menuruti. Tolong pertanyaan saya dijawab. Bapak ibu penjenengan cinta kali anak nopo beden? Cinta kali anak nopo beden? Pasti namanya orang tua pasti cinta anak. Leono wong tua kok gak cinta anak ini wong tua gendeng. Saya yakin penjenengan cinta anak. Terus saya umpama penjenengan punya anak umur, pitung tahun nopo wolong tahun jaluk nukono sepeda motor kira-kira diturutin apa badan diturutin apa badan kenapa kok gak diturutin kok rantai duit iki masalahnya duitnya ono bro duit ono gak kaya sampean gak tau nyekel duit ono iki masalahnya duitnya ono anak umur 8 tahun jaluk dikone sepeda motor gak dituruti apa mergonjen dengan benci apa karena jenengan ketinggalan karo anak? enggak justru karena jenengan sayang anak, justru karena jenengan cinta anak. Makanya gak dituruti. Anak umur ulang tahun, jaluk nukono sepeda motor, dituruti. Iku nggak cinta anak, sama dengan mencelakakan anak. Beturuti temen, turun sepeda motor, ditumpahin nang embong, jalan raya, banter, gas, tarik pol gak dituruti itu justru karena sayang oke okay, sama sekalian ya. mulai jenengan tak jaluk sadar jenengan tak jaluk sadar umpama kon jenengan wis lawas oleh Allah jaluk duit akeh jaluk rezeki akeh jaluk sugih tapi gak dituruti kok pancet melarat eh. iku tandane sampean disayangi Allah tandane sampean dicintai Allah umpama sampean kok didadekno sugih dikai duit akeh dikai donya akeh sampean gak kuat keberkan donya sampean tambah mentret maka nikmatilah kemelaratanmu oke okay? halo maaf yang di sana karena sound sistemnya memang gak standar ini biasanya kalau datengin Anwarja itu sound sistemnya butuh besar ini gak standar ini saya bu sangat kaya bu Allahumma sholli ala Muhammad. Eh? Atau sebaliknya. Panjenengan begitu ndonga langsung dituruti karo Gusti Allah. Ojo bunga-bunga dhisik. Jangan keburu seneng. Jangan berbangga diri. Dituruti dongamu belum tentu itu karena Allah sayang sama sampean belum tentu itu mergo Gusti Allah cinta karo sampean justru kadang-kadang saking gregetene Allah nang sampeyan saking bencine Allah nang sampeyan mula dongane sampean langsung dituruti saya ulang sampean begitu ndonga kok langsung dituruti aja ayem-ayem burung karuan niku mergo Allah seneng sampean justru kadang-kadang mergo belenek karo sampean wis nang dikeki ben nang mingkem ben nang nyengkri paham napa mboten oke okay. ngoten niku ana dalam hadis kutsi ada sebuah cerita. Tolong diperhatikan. Bapak Ibu sama sekalian, rumah no. bien ono wong. Masih saya ya ono wong. Mumpung durung dibantah, ini kudu bantah ya. Kapan aku ngomong biyen ono wong, masih saiki ono wong. Oke, okay. ono wong api ahli ibadah. Hubungan ke Allah bagus, muamalah ke sesama manusia pun bagus Wong api ahli ibadah wis lawas oleh ndonga nang Allah nah, tapi syarat-syarat itu ngono ku gak dituruti karo Gusti Allah padahal Wong apik di sisi lain ana wong rambeneh ahli maksiat tukang togelan ya tukang eh gak usah tak terang terangno soalnya sampean wis kulino oke okay? Lo begitu ngomong nang Allah langsung dituruti karo Gusti Allah. Sampai malaikat protes. Ya Allah, kenapa malaikat? Ini ada masalah saya nggak paham. Enten masalah kula mboten gunung ya Allah. Urusan apa malaikat? Niki lho. Niki tiange sae ahli ibadah. Pun lawas oleh ndonga nang panjenengan. Lho kok mboten jenengan turuti padahal tiange sae lah si di wong orang genah ahli maksiat begitu dongo kok langsung jenengan turuti ini kita pundi to Gusti Allah dawuh malaikat iku urusanku pribadi hak privasiku sing ngerti kode pine ya aku ini iku ana kode pine malaikat tapi mergo awakmu pengen weruh tak kandani wong iki apik ahli ibadah wis lawas oleh ndonga ning aku gak tak turuti ora mergo aku geting, ora mergo aku benci, mergo aku seneng rumana dongane wong iki. Kapan wong iki gugung-gugung nangis-nangis ngerpo-ngerpo ning aku, aku seneng tak nikmati, mulane ganang tak wehi. Iki nek langsung tak kei, wong iki ndak mandek prei ora gelem donga, aku kelangan. Tak jarno, engko mburi-mburi tak kei sing akeh. Deyel. lah si jine ini wong orang genah ahli maksiat begitu dongo kok langsung tak turuti orang mergo aku seneng iki mergo aku belenek keri aku mak makanya tak kei benang mingkem benang nyengkrit wong model ini ini negatif gak dikei gak mingkem mingkem contohnya koyo ngono-ngono kaya paham nama mboten oh. oke okay, tak kasih contoh satu lagi dalam realiti kehidupan biar mudah dipahami contoh kehidupan yang biasanya jenengan lakoni ben gampang dipahami Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Mas misalnya sore-sore sampeyan lungguh nang terasi omah rokokan karo ngopi anjen hobine ngopi padha karo aku ora kok banyu putih ngene kan hobine ngopi umpomo Mas Bapak sore-sore zaman lungguh nang terasi oma ngopi karo rokokan. Terus ono uang ngamen. Nah uang ngamen ini kok uang jaluk duit. gini apa beda? Gambarkan itu orang yang berdoa. Pak ono uang ngamen dengar ngarepe sampean jaluk duit. Lah ngamen itu uang wedok. isi enom, rupane ayu, ambune wangi, ning apa-apa ah, niku saya kewenteng kabeh. Sikil-sikilane barang api, Tah pokoknya ya apa ya pipine cemetot lambene cemokot irunge kemites meripate cemulek rambutnya jemambak bokongnya demudul nang bodine ku ya apa ya gampangane kemelon lah kemelon wayu bodine api bibirnya merah delima pipinya kayak apel Australia hidungnya kayak buah pir matanya kayak anggur merah wis gampangane raine Koyo pasar buah kesuwen ngitung sito-sito wis borongan raine Koyo pasar buah Mas Pak sing ngamen niku wong wedok isih enom rupane ayu ambine wangi bodine apik mm, senyumnya manis suarane enak lek nyanyi yo merdu iki kira-kira langsung sampean kei duit apa sampean teni samarine lagune nih Nah, ya ora trimo sak marine lagune yang njaluk ibu barang potonganmu. Nek perlu ditebas kok. Hei Dik, borongan ae Dik. ngamen ning ndi? Nang kene ae karo Mase beres-beres. Butuh piro sampean? Hei, eh, iku ngono wong njaluk duit. Nek nah, lapo kok gak langsung sampean kei? Apa mergo sampean geding? Apa mergo sampean benci? Enggak, justru mergo sampean seneng. Mangkane gak langsung sampean kei digarno dinikmati ben nyanyi sak kawan-kawan soalnya sampean seneng iki nek langsung dikei wong e nyingkrih wong e ngalih kelangan kaburamu, ndak dikasih bukan karena benci justru mergo seneng terus menik ono wong ngamen maneh ya wong wedo cuma wong wis tuwek rupane elek jemburis <clears throat> budale ngwentok ambune tengi pengok nang kelek iki bel bel bel suarane jebrak kabeh nek nyanyi kuwi dune mumprat mumprat murah murah ning cangkem aku takon kira-kira iki sampean teni sak marine lagune apa langsung sampean gawe duit Ora mau langsung ya ora oleh nyanyi barang ngono. Hei, eh, silo duit, gak nyanyi, ngono nang ngalih. Jebuk aku. Lapo langsung sama gawe duit? Apa mergo yang seneng? Apa mergo yang cinta? Enggak, yang mergo sama belenek. ini model-model ngene ini nek langsung langsung dikai duit, isong ngelibet mau Mbaulet isong isong nginep bareng ngono. Kai duit benang keren Paham ta mboten? Paham ta mboten? Ayo dongo nang Allah. kerantan niki zaman pun akhir. dongo muka-muka sedaya sing rawuh dipun paringi hasil maksud. Amin sing semangat Nopo mawon ingkang dados hajatipun muga-muga dikabulaken Gusti Allah. Menawi wonten jamaah sing rawatan mriki ada problem, punya persoalan hidup, permasalahan apapun problemnya, apapun persoalan hidupnya, apapun permasalahannya, mudah-mudahan Allah memberikan makhraja jalan keluar yang terbaik mungkin di antara jamaah sing rawuh wonten engkang nembe sakit atau keluarganya yang lagi sakit apapun penyakitnya mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan atau mungkin antara jamaah yang rawuh iki isih ana sing duweni cicilan kreditan minggringan tanggungan utang berapapun nominalnya muga-muga Gusti Allah gampang nodalane cepet iso nglunasi aja banter-banter karena biasanya tambah banter amine tambah akeh hutangnya Wong aku nek donga alon-alon nek muamin cek bantere. Iya iya nek utangmu akeh. Oke, donga nang Allah. Muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi waras zahir batine. Waras zahir batine. Waras zahir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Allah sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan secara umum penyakit itu ada dua, ada penyakit zohir dan ada penyakit batin diulang ono penyakit zohir ono penyakit batin ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani oke okay. penyakit zohir itu gak podo karo penyakit batin penyakit jasmani lain dengan penyakit rohani nek penyakit zohir utawa penyakit jasmani iku penyakit rogo penyakit tubuh penyakit awak penyakit badan contohnya kayak watuk mengguk belek dengkek linu ngelu panu kadas kurap goreng rangan pelendingan kutilen tantengan bubulen udunen ya termasuk gudiken sureken barang iku iku penyakit zahir penyakit jasmani Halek penyakit batin, penyakit rohani, iku penyakit hati, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit akhlak, penyakit mental. Contohnya kayak takabur, ujub, sum'ah, ria, hiket, hirsun, toma, oke sombong, angkuh, angga, engke, meletek, kemenyek, cerai, dengki, iri, jahil, metakil, kalau karo tonggo nyelantunan, misuan, ngomong elek, patumpa, tunda-tunda, tatu adu tumba tujuan, ngomong kini di dalam rono, ngomong kini di dalam rene, yes, koyok kulinan ibu-ibu. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sifatnya penyakit gohir nggak sama dengan sifatnya penyakit batin. Yang sebelah sana dengar suara saya? Halo. Yang sebelah sana jelas? Nggak soalnya soalnya kurang banget. Sifatnya penyakit dohir berbeda dengan sifatnya penyakit batin. Sifatnya penyakit jasmani gak podo karo sifatnya penyakit rohani halo susah banyak motor bok liwat diawasi ya apa mari ngawasi motor bok terus ngawasi raiku berarti raiku berbanding no karo iku matur suwun matur suwun iki ya jenenge kena penyakit batin ini kena penyakit batin penyakit batin ini macam-macam termasuk ini, ini mau penyakit batin nganano duit itu ya penyakit batin oke okay, oke okay. halo nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku sifate sing penyakiten krasa lara wong liya orang ngrasakno tangga-tanggane gak lapo-lapo kanca-kancane ya ora krasa masyarakat luas gak kena imbas sing krasa lara ya mung sing penyakiten tok iku penyakit zahir penyakit jasmani sedhe karo penyakit batin CC karo penyakit rohani. Nek penyakit rohani, penyakit batin iki aneh. Sing penyakit niku gak krasa lara. Tangga-tanggane sing kemeng. Wong liya sing tenteng, masyarakat sing puyeng. Paham napa mboten? Eh wong durung tak terang kok paham. Wong kali butuh dibae ya do kemenyek. Keminter. Durung diterangno kok wis paham. Oke, okay, oke. Okay. Ben gampang dipahami. Negatifnya gak contoh ya apa paham. Cek tak imbui baleni. Penyakit zahir iku sing penyakiten krasa lara. Wong liya rasa no Contoh ana tonggo sampean udunen nang udune kong wedi yo ya, sak terong. Delundeng sak terong. Mudun kok nanti sak terong, mudun milenium Eh, iki sing penyakit nudun yo krasa lara, yo kemeng kok tenyeng, tenyeng, tenyeng. Eh, sambat era karuan nyengir-nyengir. Eh, wong liya ora krasa, tangga-tanggane ora ngrasakno, konco kancane ya belas ora krasa. Kancane tampang guyang-guyu. Ana wong sambat perkara udun lara malah pringas-pringis sampe nggojloki. Mas, Mas, kok mundak dawa ngono Mas modele Mas? So kapan-kapan lek wayang diunduh aku kabar ono Mas. Engko lapas diunduh dhewe, kabar-kabar ngono. Nah, mergo penyakit dohir, penyakit jasmani iki sing penyakit yang krasa. Mangkane tambanane gampang, pengobatannya mudah. Sing penyakit yang kroso loro gak betah loro wani tombo, kepingin waras, belum berobat. Gak ada diperintah berobat karo pdw Seje karo penyakit batin penyakit rohani aneh sing penyakit niku malah gak krasa lara wong liya sing temeng contoh umpama di lingkungan sampean anak maling ya aku takon jawab sing jujur sing banter kira-kira sing no susah malinge apa masyarakate oh mungkin iki ganteng-ganteng Bobisu bisu ya sing no sumpet malinge apa masyarakate masyarakat sing ngrasakno susah masyarakat padahal iku jane sing penyakitan niku malingi apa masyarakate sing kawaras waras malingi apa masyarakate lo ya maling sing penyakitan tapi sing ngrasakno lara wong liyo masyarakat maling sing kawaras, waras tapi sing krasa sumpek wong liyo masyarakat maling iku gak waras hadirin lah kok gak waras iya coba perhatikan biar komunikatif setiap saya tanya jawab yang kenceng jawab itu banter oke okay? oke okay? maling itu gak waras maling itu kena penyakit mental lo gak iso iyo maling itu ya umpama dene duwe barang lo kok dicolong uang mesti dene gelo iya apa betul mantep nek muning wong tau ngalami maling itu ya umpama dene duwe barang lho kok ditolong wong mesti dene gelo lu ngono kok mentolo nyolong barange wong apa dikira wong sing barange ditolong iku ora gelo oke wong dene duwe barang ditolong wong gelo lho kok mentolo nyolong barange wong berarti ora wa ras kena penyakit men batal ayo baleni berarti ora wa kena penyakit men oke okay, saat ini bapak diem ibu jawab sing banter neng ngajak ngaji terus jujur banter ibu ibu jenengan nek dirasani wong ngono kae gelo napa mboten gelo non sewu ibu penjenengan nanti ngrasani wong napa mboten eh berarti kawaras Ibu iku kena penyakit mental iku. Bu. Jenengan ku nek dirasani wong gelo, lo kok mentolo ngrasani wong berarti ora wa kena penyakit mental. Ya Allah. Cek maning ya. Ibu-ibu kali butuh mriki lho. Ayu-ayu tapi kok padha gendeng. Kena penyakit mental. Bapak nderek pesen Bapak nggih. Ingon-ingone ditambahno nggih mumpung dorong kaset Nih, ngono itu nek wong bien, orang tua dulu kalimatnya sederhana. Nek awakmu dijewet uang uang krosoloro ya aja dhewe uang Soale wong liya sing mbok jewit iku ya kroso. Subhanallah. Orang dulu itu luar biasa. Nasihatnya sederhana tapi penuh makna. Kayaknya sepele menasihati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi cukup dengan kata-kata nek awakmu dijewit uang krasa lara ya aja jewit itu kan menjabarkan dawuh man la yarham la yurham sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya gak bakal oleh kawelasan diungkapkan dengan kata-kata ayo jawab le awakmu dijewit uang krasa lara ya aja jewit Bu, nek sampean dirasani wong kok krasa gelo, ya aja ngrasani Bu, uh, lek sampean ditelatu wong kok lara ati, ya aja nyelatu. Ayo Bapak, lek sampean duit barang dicolong wong sampean gelo, ya aja nyolong barangi Ayo Bapak, lek sampean duwe bojo di Ya aja kate, heeh, duwe wong. Wong biyen ngono. Ora kakean dalil. Enggak ada dalil, suwek cangkemmu. Oke, ini durung oleh angkutan ini Bali. Ora sampluk pikulan kon Kalau orang dulu enggak, nah kakean dalil ya seperti itu. Oke. Memang sih ono ngomong memang sih dulu. Eh, lek dibanding-banding no. Wong biyen karo wong saiki pintere pincan ini. Yen apa mboten? Pengalamane pengalaman-pengalaman wong saniki, yen apa mboten? Oke. Okay. Perekonomiane luwih mapan wong saniki, nggih mboten? Eh, hey, wong saniki suge-suge. Biyen mangan sego pote iku aran-aran. Lek gak dino becik gak mangan sego pote, saiki ben Biyen tuku klambi anyar setahun kepisan, gak riyoyo yo gak tuku klambi anyar. Kadang-kadang riyoyo gak iso tuku klambi anyar, kepengin anyar ya cukup diwenter. Iki mantan-mantan tukang wentel. Soge ne soge soge wong iki, Karo wong biyen. Halo. Halo. Wong biyen melarat-melarat. Biyen haji gak antri, pokok ana duit, daftar, kling, berangkat, ngantek kuotane kurang-kurang. Kurang uang, kurang anggota. Saniki saking soge-sogene wong haji reguler Jawa Timur Sampai yang daftar sekarang tahun 2013, berangkatnya 2026. Coba. Wong biaya melarat-melarat, singkatnya pangan meneopon, tahun an bingung, kaliren sampai tadi penyakit. Makanya penyakitnya wong biyen itu roto-roto mergo kurang mangan. Anjen gak ono di dipangan, kaliren sampai tadi penyakit. Makanya biyen dua keluarga loro, ini gue lihat nuturi mesti dikon mangan saya ngake. Mangan ngake. Gue lagi cepet baras. Oh masuk gak enak-enak iki ya dipaksa. Mangan sing akeh cepet waras. Kongkon mangan sing soalnya anjir kurang mangan. Saiki duit keluarga loro nemen megap megap ambekan ambekane singgi. sing Hmm. Nek nuturi saja, mulane to mulane sembarang udah dibadhok kae. Saene iki duntali makanya kering kon. Dan penyakit saat ini roto-roto mergo kakean. Hmm, badok jare. Iya. Sawanget gak percaya. Ya. <clears throat> Halo. ayo gak percaya. Biyen ana wong loro digawa nang gone mantri. Disontek karo mantri. Mari sontek dikei obat. Lo ngantri ngekek obat mantri ngasih obati karo nuturi obatnya diombe sing telaten sing rutin nggih terus mangan ini apik iki vitamin mangan iki sing akeh mangano iki sing akeh mangano iki sing akeh kok kon mangan sing akeh wong kurang mangan Saiki kilo wong lara digawa nang gone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa karo dokter, dokter mari meriksa ngasih resep, rata-rata-rata-rata ngasihkan resep karo nuturi resep iki obate ditebus, diombe sing telaten ben dina aja nganti telat. Aja mangan ngene bahaya. Aja mangan iki gawat, iki aja dipangan iki kolesterol. Aja mangan ngene diabetes. Aja mangan jenis ngene iki, gare kena asam aurat. Jadi Ya kata sak huruf wae. Oke, nek pintere, pinter wong saiki. Pengalaman nih, pengalaman wong saiki, tapi pengamalan menang wong biyen. Wong biyen ku menang nang amal. Temen lelailmu ilmu illa bil amal itu betul-betul dipegang ilmu nggak ada artinya tanpa diamalkan maka orang dulu itu prinsipnya tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal ilmuni Enggak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Ya, nanti sawang meneh ono gede. Aku paling susah lah ngaji nanti sanding ngembong. Nonton konsentrasi ya sak jaduk jaduknya dia iki aja profesional serai song. Belum terkoto sama ini aja, tapi apa mana yang ning jalan raya. lo sholli ala Muhammad. Eh, kon coba Arab wong biyen ora iso toh ilate kaku Saya sering mencontohkan, ada orang bersin. <laughs> karpe arab maca alhamdulillahi rabbil tapi mereka gak iso ya <laughs> andulamin mau baca kalimat thayyibah haukolah maunya ya la haula wala quwata illa Bila tapi karena nggak bisa diwocok lo lo lo lo kuwato niku karepe la haula wala quwata illa billah karena nggak bisa ya terima lo lo lo lo kuwato tapi mbak no lo lo lo lo kuwato metune teko ati sing tulus mantep teko njure ati iku lek ditirakati iso dadi donga Bandung Bondowoso Mbok barang antep ora karuan, dojong tling kuat. Dongane trimo apa? Lo lo lo lo. Kuat to, Ya Allah. Wong biyen. Halo. Mongkon ndongae kadang ya ora cetha. Saiki iso ana kok karen-karene. Mudin-mudin kawak. Kadang lek ndongae guyono wong. Wahumma inna nasaluka. Nasaluka yo itu iso nasaluka salamatan pitih wa nafiyatan jasa jasad wa siyadatan tampil ilmi Baroka tampil rezeki tobatan oh, mau maut kematan nindal mau gak gunung Lo ini nek saya gila fasih fasih fase kaya ngene-ngene fasih-fasih, oh, fase salat yo fasih kadang keliwat kepasen fasih takbiratul ikhrami saking fasih ngandek bengong-bengong nek takbir Allahu akbar bom bom bom bengong-bengong lek ndonga yo tok fasih Allahumma inna nas'aluka dan sin jadi nas'aluka kudu kudu fasih nas'aluka salamatan fil di wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi ala muniqah nada indili di lamun tolong berarti mari ngomong fil rizqi terulah telur gelek nanti yang indili di rumah lu anjing bahasa. coba ayuhuma aqbala indallah dari duanya tadi Mana yang lebih diterima Allah? Apakah yang lebih fasih? Tidak. Ukurannya bukan afsahuhuma, tapi awsaduhuma biruhihi ilallah. Yang rohnya lebih nyambung ke Allah. Milo, saya sering sampaikan di berbagai kesempatan. Orang dulu itu kadang dongane orang bejaji tapi mandi-mandi. Coba. Halo. Ono uang loro nemen. Jaluk syarat. Terima dikai banyu sak gelas didongani Dungane ya trimo Bismillahirrahmanirrahim. Tonggo teko loro lunga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebulne nang banyu mau no waras donga kok trimo tamba teko loro lunga ya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian lah winginane winginane lawas ya maksudnya serodok suwe teng <clears throat> griya kula niku enten tamu ana wong njaluk syarat kan saya kalau lagi di rumah kan yo kadang-kadang yo rada ngurusi departemen persubuhan ana wong njaluk sapa ngomong dukun padakno wis jeo njaluk donga ana wong njaluk syarat yai negeri syarat tak takon gaya apa mbah kula sakit ya, sakitnya nopo nih niku madarane kembung watos sekali kebiri dulu bocor pun pinten-pinten Oke, sama nanti sekedap akhirnya tak cukup banyu sak gelas kayak gelas genggaman jombi lah ini ini apa carane mobil, oh kiai dikongkon nopo, dan aku kan ke ben gabang jube otak kayak gelas. Hmm. Wes, kate mari kok. Sopi sopi. Ayo pokoke tak kei banyu sak gelas ben gampang diombe. Gelas ono tanganane. enak ya kakek tutup kakek lepek terus aku ben ketok temen oleh nyuguni ini kan gak temen belas terus kan belas wis bareng lukur kabeh kuwi durang kewan kok lukur tano Fatihah anda bisa ku Fatihah eh tak fase-fase no aku bidahi sampai terakhir walau boleh sebulan apa ini wis tak no wonge. Ki, sama nombeno sing loro. Insyaallah angsal pitulungan. Kuwi nek terus budi carane. Ya sedina tolong sendok, sedina tolong sendok. Sing telaten, allah angsal pitulungan. Kuwi Yai, matur suwun. Wis mule. Oleh telung dina, Pak. Wonge teko maneh nang omah nggawa gula, kopi, rokok. Aku seweneng, mm, bati men. Ayo opo banyu sak gelas ya oleh cur gula, kopi, rokok ana ampope sik ah. Isine duit Tak biasa sih wong sowan gone kiai nggo Ya wong kali butuh yo ya lembean to. Aku yo ya seneng alhamdulillah. Iki rupane jodoh. Sing loro iku waras, wonge ayem bunga awake kaya gula kopi rokok. Seneng aku ah, wis bangga, bangga ya. yo. Omong-omong bareng yo gawaya waras kok. Eh, mari ngono terus wonge nun sewu yai kepareng badhe matur nggih monggo wonten napa niki mangke yai disuwun ngimami salat jenazah aku yo tolat ah, oleh tak takoni lah kok sholat jenazah niku sing pecah sinten nggih mbah kula nika ya Jadi tak jalukno syarat mrene kok mati aku ah, langsung deyek astagfirullahaladzim Lalu mangsaku gula kopi itu saking bungai diparingi waras. Karo lek para sekote ngimami salat mayit. Tak takoni wong, lah syaratnya kok gak diombekno. Wis ya sampun iki tapi menter. Aku lah izin, Pak. Nyarati wong gak mari malah mati wong. Wah izin aku. Tunggu. Lah apa ustate dhewe sing dikon munggah panitia koco kabeh. Aku malah sungkan kate nggo jlong iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iku jaine karo kopine teko. Takoni yang aku. Aku kan izin ya. Nambani wong nyarati uang gak mari malah mati Waduh kamu ini asli aku yang wisi Oh ya apa itu ini? Esok sana kok esok mikir kok enak itu di timbangane ini. Halo. Halo. Matur suwun, matur suwun. oke. Nek kapan-kapan nek undangan Warjahit maneh warunge langsung diunggah ya. kon kon tak terus nih ceritanya gue izin aku akhirnya tak takoni om. lah lek mau ngombeno iku ya apa lah terus kan setino tolong sendok setino tolong sendok nggih sampun setino tak gawe tolong sendok Setino tak gawe tolong sendok ah, wis padha ae enak iki Hah? Halo. Enak iki. Ya berarti suarane. Tapi lek gak ngono ya iki operatore ngusir iki. Oke. Lah mau bena ya apa? Nah, terus kan sedina tolong sendok, ya, sampun sedina tolong sendok, sedina tolong sendok. Sing kon gawe sendok apa? Sendok teh, nah, iku salahmu. Engkarepku sendok matang. Wis nah, sendok teh iku kecilikan ya mungkin dosisnya kurang aku. Gitu. Oh, ya, padahal ya perkara gak mandi iku. Ya Allah. Mulane ayo ayo selawatan sik kersane anu ngapunten. Niku wong tepu biyen, wong biyen. Kula ngaji niku panjen seneng. Uri-uri pitutur luhur saking para sepuh biyen. Sing saiki arek nom-nom niki do pati doyan. Arek nom saiki do ora doyan karo wong tuwa. Maka saya sering kali memberikan saran kepada teman-teman remaja, ojo sok no wong tuwa. Kalau saya jujur, saya seneng pitutur-pitutur saya dari orang-orang tua dulu tak ungkap lagi zaman sekarang tak kemas dalam materi pengajian ben aku diarani kuno gak popo aku diarani deso ya wis nyatane ya lewari sok Oh, saiki aku 2013 2014 iki gak nampa jadwal. Masuk 2015. Ngaji ini yang desa ngene iki. deso desa sak Tujuan saya baik kok. Ngono kan sekarang masya Allah kadang-kadang kita prihatin ya, karena zaman karena zaman nasihat-nasihat saya pitutur-pitutur luhur dari orang-orang tua itu sekarang mulai punah tergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter yang kadang-kadang itu membahayakan akidah terutama di kalangan generasi muda anak-anak kita bu bu biyen yang seneng, katanya surat-suratan karo pacarnya ngelera karuan sing golek obat nyamuk arek dikon ngenakno surate iki kowe kadang diwaca dhisik gak ketepan repot sampeyan saiki anake gak repot SMS-an di juru kamar sama karo tek tek tek tek fret terkirim lagi ngapain saat hmm. balas tek tek tek lagi baca SMS saya hmm. ini SMS mana tek tek tek udah bobo belum nunggu aja. Bahasa bahasa rek rek I miss you. Oleh balasan seret rek rek rek rek. Wah. Oleh gak antisipasi bahaya ngono-ngono. Oke. Okay? Ayo. Nek kula uri-uri nasihati wong sepuh biyen. Biyen modele nek mari azan karo ngenteni sholat jamaah itu di masjid di musola dikai pujian-pujian sing sini, syair-syair pitutur mungkin nggih tasik melampah kamu Eh, Iya apa? Ya? Mas sekarang anak-anak kita udah mulai nggak hafal. Dikongkon syair-syair hafal, sholawat sholawat itu gak hafal. Tapi nek iwak peyek, iwak peyek itu kudu hafal. Halo? Ini eh, gak pati nyawa kok ayo kembali biar kocok-kocok sholawat kita nih loh di bahane di tingkat temane sholawatannya di tingkat temane seneng aku udah Surabaya ono penguripan model ini ini ben Allah eh biar gak pun aku boleh gak apa-apa biar lah ono pujian eh, lu jaman ya wis akhir insyaallah sing sepuh-sepuh gue yang <coughs> eh ling panggil eh aku barang kuno noyo ya, wis di bahane, di masjid di musola saya yang mulai sepi yuk prihatin saya Oke, okay, dulu ada pujian syairan zaman wis akhir. Ayo dieling-eling mana? karo tiang dulu mau manggil, biar nonok. zaman wis akhir, zaman wis akhir bumine yang Eling Bu Eh. Zaman wis akhir, zaman wis akhir bumine goyang. Akalin jungkir, akalin jungkir negarane kuncang Akalin jungkir, akalin jungkir negarane kuncang Ayo selamat Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Ya Rasulullah Memang ngising Cek ada Satu, dua, tiga, Sekarang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kafir bumine goyang akalin jongkir negarane goncang sing garano negara goncang garano bumi goyang niku mergo anten akalin menungso wis padha jongkir akeh wong sing do kualik uteke kualik akale halo resiko jadi kiai terkenal dengan ini Ya Allah. Aku wale yang ngomong, nganakno eh nganakno duit iku akale ku ale. Mosok ngutangi duit sak juta, telung wulan dari telung juta. Ono ngene. Eh, RT piro mang ngene, RT piro. ini kula padha karo ngutangi dong bayare cakal listrik ngono. Ngutangi udah udah bayarin bola basket. Pakai minta ini. Duitnya akeh kaya itu laka tiga korban tak gelem senengannya dari panitia. Tapi tak tak daging, Dorong dibagi nih fakir miskin panitia cukup bisa milih daging yang apa sampel. Akhirnya dagingnya kurang fakir miskin kauman. Oh nah panitia sih goyang ini Oh berarti begini opo-opo akeh ya. Oke, okay, kalau ada panitia seperti itu sampai fakir miskin kauman daging perkara dinteno panitia. Maaf, panitia seperti itu sangat patut, pantas dan layak untuk dijadikan korban tambahan. Eh, tetet bareng-bareng kan Karena uangnya uangnya toko mesti moring-moring kiai gendeng ya. Aku kok gendeng-gendengno no wedi. Lah oh, apa ngono gak melu nyangoni ae kok. Tak kira nyangoni wong nang daging ae trongoan. Sampai nyangoni kiai wis gak kira. Ake wong sing do kualik atine do jungkit. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Wong biyen nek ngarani ya lindu ngono. Saiki kan kemenyek gempa. Tapi aku wong sing kemenyek yo tunggale biyen nyelokno anak nang wong yo bapak ibu, pak mak wis mentok. Saiki yo bapak, mama. Gaya-gayae pelu sae manggo di Surabaya telung tahun mulih gawe ya padahal asline yo lamongan jujur. Omahe wis barongan dukure kali. Mulih nang desa iku wae ketemu kokonane. Sini sering ikut tante saya. biasanya boleh, elik ini tante waya tante kok nggak ngeliat mama mamanya kemana sayang aku nane kadut mama masih ngasak tante udah ya Papa juga lagi nggak di rumah kok kan, papanya lagi ngedos. Nah, terus belenek ngomong biasanya nek nang kutho aku gaya kutho sak karepmu nek nang desa ya kembali ke asal biasa nih rasa engke-engke aku ah, kadang-kadang gede tenang ora mulai nang desa macake gak karuan padane Surabaya ini mulai takoni tanggane Dek, kayak apa dek lihat apa dek? Tas modul, tas modul, gombal. Wae mulai nganggo model ngisore bupati, buka paha TV gitu TV. Pakai tambak kan, ngantek mepet selahangan. Dokur pakaiannya ngono, beliannya ngini. Tapi melengkungnya kisore dodo, dukure usil. Sing tengen kene galunggung, sing kene bromo. Ya Allah, Bu. Kula niku lek ketok model ngono aku kita wis kadung diceluk kiai karo wong. Mbok kiai temen mbok Paling yo akeh enggak ya lek ate kita ngono iku ya Allah kula niku yo yo seneng maksudnya seneng nuturi aku ngomong burung rampung gitu seneng nuturi Nah, dene dituturi ora kena ya, ya tak dongakno. Ya apa dituturi gak kena, temen. Aku lagi tau ngomong ngono iku donga, Bu. Ya Allah, muga-muga dicolot dikerek nganti kaya. Kewel ben terus sik. 代用猥琐，Oke. Kau bodi ya. Loro ambil mau aku garu, ya aku yo rupet bae. Mati nyawang sumpah. Bumi ne yang bumi ne yang arane lindu. Ngapunten Bu suara kula rada. Iki sing gak enak sone dulu <laughs> suarane. Nah, asli suaranya enak, bawa sone, sone gak standar nih. kawan mudangan undangan kau jahit gini mana sone balik mulai aku. Oh, hmm, bos. Kuping gue dewe ya kak kerungu. Bumi neko yang bumi neko yang arane lindu. Sengka sembah yang sengka sembah yang bakal dibendung. sing kasembahyang sing kasembahyang bakal dipendu ayo selawat ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah ya Rasulullah ben ora entuk bendu sembahyang dilakoni sing telaten nggih. Istiqomah. Wong biyen nek nuturi ya sederhana. Ene selamatan gawe ya tumpeng. Ora usah kakean dalil, tumpeng. Kasus men. Oke, okay, para demit-demit sekalian yang kami hormati, Ayo coba iki waktune gak entek wis, gak atik, gak atik lampu gak apa-apa wis padha irenge.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 wa qul al haqq wa al batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin pegel Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. wong biyen nek gawe lambang trima tumpeng niku maksude nglakoni salat limang waktu sing mem halo tumpeng limang waktu sing mem nek nglakoni salat limang waktu sing mem bang aja nganti pot aja nganti pedot aja nganti telat apa meneh ditinggalno tumpeng iku ndukur lincih diarani buceng kuwi tegese nek nyebut sing kenceng sego berkatane wadahi godhong gedang dibentuk api jenenge takir Iku saka tembung tazkir, manane pepeling dikongkon ngakeh-ngakehno zi. Oh, arek nom-nom saiki diplesetno. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng lho. Kondukur dhuwur lincip diarani buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Lah kan orang genah lho. Persepsinya itu udah berbeda. Ya walaupun nek gak kenceng ya gak iso mlebu. Apa ae mlebone benang ning jarum ku nek gak kenceng ya apa iso mlebu mlebu agama dikongkon sing kenceng kok dongane ya apa ihdinas siratal dalan sing kenceng sing lurus sing lempeng aja nganti bengkong oke okay? halo mana pokoknya sembahyang langkung-langkung musola masjid jamaah oke okay? Ingkatan terang no genah ya apa ngelampune mati tepak <clears throat> kayak siran dia ngenangan siran nih Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen, karen. Ngapunten, ini perlu dihidupkan kembali. Anak-anak kecil nih ben eling jasane wong biyen, perjuangane wong biyen. Nasihat-nasihat saya nih kudu dieling-eling. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen, karen. Zaman wis akhir, zaman wis akhir us karen karen Anggone zikir, anggone zikir cong anti leren Anggone zikir, anggone zikir cong anti leren Ayo, salawat Ya Rasulullah paling selamat wong urip negone zaman akhir niki nek zikir eh ra kok direken apa pokoke nek zikir aja nganti leren yang dijamin keselamatan hidup yang dijamin keselamatan ketentramane urip ketentramane hati ini mau wong sing zikir tok kul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب kesel men hanya dengan zikrillah hanya dengan berzikir kepada Allah yang menjadikan hati tentram, yang menjadikan hidup ini menjadi tentram. Pun kawan-kawan tak terang nol itu namanya opo. Suasananya gak kondusif ini, gak mendukung. Tone lampu nih katu sisa. Wis moga muga wonge ora error ngono Duh para kanca, para kanca padha elinga. do para kanca do para kanca padha elinga sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada ya sulang justru nek nek penyakit lohir sing penyakitan kroso mulane tambanane gampang pengobatannya mudah sing penyakitan kroso loro gak betah loro, gelem tombo ada penyakitin dicetok oh iki penyakitnya mudah penanganannya beda dengan penyakit batin penyakit rohani iki sing penyakitan gak kroso makanya makane tambanane ewo repot sing penyakitan gak kerasa loro dikokon tombo yo gak gelem dikokon berobat yo mong dene gak rumangsa loro rumangsane yo waras ae mau dituturi kon niku tombo yo mong dalah apa wong aku gak loro ya ngono malah ingis-ingis ngono makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus kursi Allah niku misi utamanya kan nambani penyakit batin dandan-dandan akhlak kok menang dandani mental innama bu'istu maka makarimal akhlak kenapa harus didandani Loh, karena menungsoan itu ukurannya kan akhlak, nilainya kan teko hati dan akhlak itu sumbernya di hati. Harus selalu didandani. Dituntut kalau Gusti Allah dikongkon apik, dikongkon apik, dikongkon apik. Kenapa? Karena Allah gawe menungso kau wape. iku didasari hati sing apik. Kullu mauludin itu 'ala fitrah. Semua manusia terlahir ke dunia itu dalam keadaan api dasarnya Gak peduli terlahir dari rahim siapapun, berasal dari benih siapapun, semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik. Aslinya kabeh menungso aten-atenane apik, dasare atine apik. Wis tak ah, sambetik-betike wong, sak ndablek-ndableke wong, sak beling-belinge wong. Iku asline dasare atine apik. Kamane gak percaya. Ana wong nuwakal, ana wong betik, wong beling, Kok ngerti ono arek cilik ditabrak sepeda jebret mesti ning atine welas pengin nulungi tak tulungane yen nak mboten iki padahal wong elek po patak warak ngerti wong arek cilik tubruk sepeda jebret mesti ning atine welas tak tulungane ngono gak ono Pak sak nakal-nakale wong kok ngerti ono arek ditubruk sepeda jebret malah diparani sisan tak tungkae gak ono karena memang dasarnya hatinya apik maka ada perbuatan baik kau pape menungso ngarani lek iku apik kenapa atine setuju ngarani iku apik sesuai dengan kata hati kata anak sekarang ono penggawean ku elek ada perbuatan jelek kau pape menungso yang ngarani lek iku elek setuju karena sesuai dengan kata hatinya kan hati gak bisa dibohongi ma kadzabal fuadu ma roh hati nggak bisa dibohongi nek api hati yang ngarani api nek elek hati yang ngarani elek maka dari itu zaman sekalian yang dirahmati Allah uang ngelakoni api karo uang ngelakoni elek itu nang hati pasti rasanya seje berbeda rasa di hati nek ngelakoni api nek hati mesti tenang tentrem bahagia tapi ne ngelakoni elek nek hati mesti susah gelisah sumpah Bapak Sina Allah Muhammad. Nggak percaya tak kasih contoh. Jawab jujur ibu ibu gawa duit dewi karo gawa duit arisan entit-entitan rasane padha napa beda pasti berbeda nek gawa duit dewi ning ati tenang tentrem mesti tapi nek gawa duit arisan entit-entitan ya iki di mana nanti sama jembut awon tapi nek gawa duit arisan entit-entitan mesti sumpah mesti gelisah oke bapak Bapak mangan jatai dhewe karo mangan jatai wong liya rasane padha napa beda pasti beda lek mangan jatai dhewe tenang mangan jatai wong liya gak kira tenang ayo nggawa duwite dhewe karo nggawa duwite negara kira-kira rasane padha apa beda beda nggo duwite dhewe tenang tentrem nggo duwite negara gak kira tenang minggat nang luar negeri rawani mule koruptor-koruptor kae pisan kas Bapak jawab sing banter nggawa bojone dhewe karo nggawa bojone wong rasane padha apa beda Pak kulino iso bedano jadi nek kulino mesti iso bedano kamu ngomong arang-arang jangankan manusia nah ana nih karo do ana lambune padha apa bedo? sampean yo ya padha oke pas waktunya habis Sing gak melu urun gak ada cerewet ya. Mulai melu nyumbang piro sampean. Ya. Jangankan manusia, sorry. Kucing ae lho kucing, lakoni genah karo orang genah isi kafe seji Kucing lakoni genah atau wenang. Mangan pindang di jeragane, resmi di tempat biasa makan. Tau wenang beli, Tau wenang. Iso antel lek mangan iso khusyuk, ngalang-alis salate wong kali butuh. Mbok ana bledek. Wah dari itu dan gue dikirim santai men soalnya sembilan tahun ini bina itu kan aku di tidak bina oh iya mah ditutupi apa? di tindih antep iya, diopeh diongkat iya, masih sikap orang bina pedulik peduli lirak lirik pendirana kok di oke teman ono lewat seriwet palon dia melayu kamu ndasi mlebu separuh batet meneh lagi masih kucing-kucing sih? kira masih berapa Padahal saya menceritakan kucing yang berkaki empat. Tapi ana kucing-kucing sih mesti perasaan. Saya sering sampaikan dasar hati saya ngapi tapi Allah Subhanahu wa taala diberi dua potensi. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha, ini bibit elek. Ada potensi takwaha, ini bibit apik. Tinggal manusianya, mana yang diikuti. Kalau dia ikuti fujuraha, maka dia akan berubah menjadi elek tambah elek tambah elek tapi kalau dia ikut yang takwa tambah habis tambah habis tambah habis meningkat terus ke keapiannya Allahumma sholli ala Muhammad Nah kita dituntut untuk bisa selalu mempertahankan keapian kalau sudah begitu subhanallah al khairu yuhibbul khairu itu tanda orang yang api itu seneng karo keapian betah manggon ning keapian kerasan melu kegiatan keapian Wong Islam sing api iku wong Islam sing seneng manggon ning keapian betah manggon keapian kerasan melu kegiatan keapian wong Islam sing selamat iku wong Islam sing betah manggon pengajian kerasan manggon di masjid padha karo iwak sing selamat iku iwak sing betah manggon di banyu kerasan manggon di jero banyu ana iwak ora betah manggon ning jero banyu iwak kok gak kerasan manggon ning banyu iku tandani iwak jaluk digoreng ayo dibaleni iwak kok ora betah ndek jero banyu iwak kok gak kerasan manggon ndek jero banyu iku tandane iwak njaluk di saiki ana wong kali butuh kok gak betah manggon ning pengajian wong kali butuh kok gak kerasan manggon di masjid di musola iku tandane wong kali butuh njaluk di cinta aku tapi kan kita dibatasi waktu saya. oke kan hidup ini tergantung suasana hati oke nggak apa-apa sana tak kau kening nunda uh, ditundur dikit uh, hidup ini tergantung suasana hati bu dan hati itu ada yang luas hati itu ada yang sempit hati menungso iku ana sing ngombo atine menungso iku ciut ati ki les kadung ombo luwe amba timbang segoro luwe di bang dunyo. tapi ati les kadung ciut luwe ciut di bang lengi semut wong iku nek atine ombo, ombo no masalah gobudi kaya apa duwe masalah gede-gede santai kenapa atine ombo padha karo wong sing panggon ning lapangan ombo, Bawa kumpul karo kewan gowo gede, ono sapi, ono kebu, ono jaran, ono gajah. Gak masalah. <clears throat> Kenapa? Tempatnya luas. Masalah besar kalau hati luas, santai. Sebaliknya, gue nek ciut dua masalah silik masalah titik eh, gopo, bingungnya ndak karuan. Padha karo wong sing manggon neng panggonan ciut, kumpul karo kewan cilik iku kuwe pol. Ning jero WC medhongkrong karo ngeden. Ana coro klemer-klemer klemer. Mencolot atik corone lanang yo ya. Muser ndek selatanan lo kewan sekecil coro kok bingung no, bikin sumpek soale tempatnya ciut masalah cilik kok bingung no masalah cilik kok ada no sumpet soale atine ciut understand bahagia tempatnya juga di hati nggak selama ini anggapan sampean bahagia kalau duit banyak salah anggitmu uang duitnya akan mesti ayam gak das uang duitnya akan yang gitu nih omayan no tumpuan duit undung-undungan gak das Iku mainnya ke Liongko netok tulisan netok itu RP 700 miliar. Sama nggak yo dong gitu tulisan Dewi ngono uangnya tambah akeh donyane tambah loro kabeh awake. Bener. Halo. Aku ki heran mikir wong-wong. Ngono kuwi bangka bantah. Ngono duit akeh sok mangan enak, duit titik gak sok mangan enak. Eh, mangan enak karo gak enak iku sak pira sih kaceke? titi dilu sate jarimu enak, tempe jarimu gak enak. Sate karo tempe lek dipangan kate mek titik ndek ilat karo ndek tenggorokan. Pirang detik iku. Ya nih wong kali butuh ini tempat mangan enak digeng net gorokan telung jam aku ya karo. Jombok tahu. Kowe metu ya padha ae, sate tempe padha blantonge padha dondenge. Belum pernah ada dalam sejarah wong bengi mangan lawane sate meni isu dadi tasbih renteng-renteng gak ono. Rapo gopo-gopon. Wong wis kadang-kadang. Lho maka perhatikan, satuan kekayaan itu bukan uang, Satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina, ghina malin, walakinnal ghina, ghina nafs. Oke, okay. kata kuncinya yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Diulang yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Apa artinya kita punya segalanya, tapi kita nggak bisa menikmatinya? Apa artinya kita punya segala sesuatu tapi kita nggak bisa menikmati itu? Apa artinya awak dewe sembarang kalir duit tapi gak iso ngerasa nih. Bapak Ibu maaf, apa artinya sampean punya makanan yang lezat, duit panganan sing enak tapi gak iso nikmati mergo ilate sampean melentung sak kelopo. Apa artinya Bapak sampean iso tuku kursi lewarang 600 juta tapi bokongnya sama nudunen nah. Gak kau ngelunggui apa oh, artinya zaman dua TV wombo gede petang atus kin tapi meripatmu belek terus-terusan karena gak ini bapak emas apa artinya zaman dua bojo wayu semok tapi zaman bendino anyang anyang nih gak waras-waras karena gak ini gak bisa nikmati kok betul gak? lah iya gak usah ngoyo-ngoyo wong nikmatin dunia lo sak sih nikmat dunia enak kaitane tok lek diterus-terusno gak enak diterus-terusno nyonyor gak percaya kon mati mangan kaitane tok sak sendok rong sendok sak piring rong piring ayo terus terusno suwidak piring jebol wadukmu nikmati ngombe alah sak gelas rong gelas ayo wulung 80 gelas Oi. Nikmate mangan sate. Nah, sak sunduk rong sunduk. Ayo rong atau sunduk nikmate kumpul bojo hmm sak nyurong nyuk ayo tutup no, tolong jam semper dengkulmu ngono ya kon buru ngoyo-ngoyo nikmat donya ya semua iku tapi ngono ku menunggu menungso sing do kebojo bal tukfirunal hayatat dunya rata-rata ngono iku modele pun jam 10 lebih 15 menit dengan berat hati yakin saya sih sebenarnya seneng seneng saya ngaji di sini lama-lama tapi apa mau dikata kita dibatasi waktu mohon maaf mudah-mudahan dipertemukan kembali Allah di lain kesempatan kumpul kita dalam acara hormat maulid yang begitu ikhlas tulus kompak mudah-mudahan ini jadi bukti dan jadi sebabnya nanti kita dapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلم أمنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من يريد الخير كله ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh